وسلم Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia ini dengan fitrahnya manusia semuanya ingin bahagia, ingin sukses. Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir kali nanti lahir di dunia. Semuanya menginginkan kesuksesan, kejayaan, kemuliaan. Yang di desa, yang di kota, yang berpendidikan, yang buta huruf, apapun pekerjaannya, semuanya ingin sukses. Hanya rahimakumullah. Hanya saja antara sukses yang ada dalam pikiran manusia pada umumnya dengan sukses yang Allah Ta'ala maksudkan ada perbedaannya. Orang beranggapan apabila asalnya miskin menjadi kaya, dia telah sukses. Mahasiswa yang telah selesai ujian, nilainya A, sukses. Tapi setelah itu pusing nyari kerja, kemudian dapat kerja, wah sukses lagi sekarang. Setelah kerja, naik posisinya, oh sukses lagi. Pengangguran dapat kerjaan, dianggap sukses. Sakit, kemudian sembuh, ah sukses dia. Menang dalam pemilihan, dianggap sukses. Lama sekali mencari jodoh tidak dapat, akhirnya dapat istri, dianggap sukses. Ini yang ada dalam pikiran kita. Apalagi yang asalnya istrinya satu jadi empat, wah, dianggap sangat sukses sekali. Hadirin rahimakumullah, itu sukses dalam pikiran umumnya manusia. Ya mungkin, mungkin di antara kita ada yang termasuk di dalamnya, mungkin tidak juga. Tapi itulah pada umumnya manusia seperti itu. Bertambahnya harta, terpenuhnya keperluan-keperluan, naiknya posisi di depan masyarakat, naiknya kedudukan dalam kantor-kantor itu yang dianggap sebuah kesuksesan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha tahu, yang maha segala-galanya tidak pernah menerangkan itu sebagai kesuksesan. Tidak ada satu ayat Quran pun yang menceritakan atau menyebutkan bahwa Barang siapa kaya maka telah sukseslah ia. Barang siapa sembuh berarti telah sukseslah ia. Atau barang siapa naik jabatannya telah sukseslah ia. Barang siapa lulus ujiannya telah sukses. Tidak ada seperti itu. Sedangkan kalau kita membandingkan, bukan kita membandingkan, ya, tidak sebanding sama sekali. Sedangkan apabila kita melihat bagaimana hebatnya Allah SWT, maka pasti Barometer yang Allah tetapkan itu pasti mutlak benarnya. Sebab kita manusia menilai dengan keterbatasan-keterbatasan kita. Pendengaran yang terbatas, penglihatan yang terbatas, pemikiran yang terbatas, semuanya serba terbatas. Dan pasti umur terbatas. Pasti umur terbatas, pengalaman terbatas, semuanya serba terbatas. Jangan Allah Subhanahu wa taala serba tidak terbatas. Jauh sebelum alam semesta ada Allah Ta'ala telah ada. Sejak kapan? Tidak ada sejak kapannya. Awal bila bidayah. Yang pertama kali ada, yang awal ada tanpa ada permulaannya. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Allah Ta'ala telah ada. Dan adanya Allah Ta'ala yang telah begitu lama, tidak ada permulaannya ini, Lebih sempurna, bukan lebih sempurna. Begitu sempurnanya. Semuanya serba sempurna. Pendengarannya sempurna, pengetahuannya sempurna, penglihatannya sempurna. Semuanya serba sempurna. Seorang Arabi Badui datang ke Madinah kemudian dia dia, dia tiba-tiba berdoa Ya man la tarahul ayun wahai zat yang tidak terlihat oleh mata wala tukhalitu zuhnun yang tidak bercampur dicampur dengan prasangka-prasangka. Jadi apapun yang ada dalam persangkaan kita, mungkin Allah itu begini. Allah Ta'ala pasti tidak begitu. Ya mungkin Allah Ta'ala dapat kita capai dengan prasangka kita bahwa kurang lebih begini, nggak bisa. Allah Ta'ala jauh lebih dari itu. Wala yasiful wasifun. Dan orang-orang yang bisa bercerita, menceritakan sifat-sifat segala macamnya, tidak mungkin mampu menceritakan sifat Allah Ta'ala secara paripurna. Wala tughayyirul dan tidak tidak dirubah oleh kejadian-kejadian. Sedangkan makhluk Allah Ta'ala semuanya berubah. Baru kena dingin berubah, kena panas berubah, kena malam berubah. Belum lagi dilalui berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun yang asalnya cakep, tampan, kuat, gagah jadi tua, riot, nggak menarik lagi. Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak berubah. Sejak pertama kali, sejak awal adanya Allah Ta'ala sampai nanti terakhir kali Allah Ta'ala adalah seperti itu. Tidak berubah sama sekali. Bukannya Allah Ta'ala tambah lama, tambah hebat, tambah besar, tambah maha. Tidak. Tidak berubah sama sekali. Bukan semakin lama Allah semakin hebat. Bukan. Allah Ta'ala tetap seperti itu. Walau itu wajibah khawajib. Wala yaksad dawaid dan tidak mengkhawatirkan perputaran-perputaran masa. Beda dengan kita. Tidak punya, ingin punya. Begitu punya, khawatir hilang. Takut aja. Keluar dari rumah, khawatir. Berpisah dengan istri sebentar, khawatir. Pisah dengan anak saudara, sudah khawatir. Belum apa-apa, dah khawatir. Khawatir, takut. Yaitu manusia lemah. Allah Ta'ala yang maha hebat, maha segala-galanya. Wala yaksad dawair. Tidak takut pada perubahan-perubahan, perputaran-perputaran masa. Ya'lamu masaqilal jibal. Mengetahui berapa beratnya pegunungan. Adakah di dunia ini sekumpulan orang yang dikatakan paling ahli bisa mengukur berapa beratnya gunung-gunung di dunia? Gak usah beratnya gunung-gunung, beratnya satu gunung saja. Siapa yang bisa menimbang? Berapa besar timbangan yang dibutuhkan? Ini Allah Ta'ala tahu berapa geraknya gunung-gunung di seluruh dunia ini. Oh. Kumpulan gunung, pegunung yang di Bandung, yang di Pulau Jawa, yang di Indonesia, yang di seluruh dunia. Allah Ta'ala tahu betul betapa berapa beratnya ini. Wa makayilal bihar. Dan tahu betul berapa takaran air yang di lautan. Berapa tetes banyaknya, berapa liter banyaknya, sejak diciptakan sampai sekarang tiap hari, menguap berapa, kemudian masuk lagi berapa, Allah Ta'ala tahu semua. Yang telah lalu, yang sekarang yang akan datang, dan Allah Ta'ala tidak pernah lupa. Kalau kita mungkin punya data-data, hilang juga lupa semuanya. Allah Ta'ala tidak perlu pada pembukuan, tidak perlu pada pendataan, tidak perlu pada penambahan-penambahan memori, Allah Ta'ala tahu semuanya. Telah tahu dan tahu dan yang akan datang pun Allah Ta'ala telah tahu juga. Dan tidak pernah berubah apa yang Allah Ta'ala ketahui mutlak kebenarannya. Wa'adata qatril amtor. Dan berapa banyak tetesan air hujan. Manusia berusaha untuk mengetahui curah hujan. Itu tidak mungkin dengan menghitung tetesannya. Tapi Allah Ta'ala bukan hanya tahu berapa liternya, berapa banyak tetesan yang jatuh sore ini. Yang kemarin berapa, yang di Bandung berapa, yang di Sukabumi, yang di Bogor, yang di luar Jawa berapa, Bukan hanya hari ini, yang kemarin Allah Ta'ala tahu, yang sebelumnya Allah Ta'ala tahu, yang sebelumnya lagi Allah Ta'ala tahu. Hujan yang turun sejak pertama kali dunia diciptakan sampai hari kiamatnya nanti berapa banyak tetesannya Allah Taala tahu. Wa adada waraqil asgar dan Allah Taala tahu berapa banyak lembaran-lembaran dedaunan. Yang sekarang ada yang kemarin telah ditebang, yang sebelumnya telah terbakar, yang sudah mati pun Allah sangat tahu berapa banyak dedaunan yang pernah ada di muka bumi ini, dan berapa banyak daun yang akan ada di muka bumi. Sedangkan kita nggak usah jauh-jauh. Di rumah kita sendiri ada berapa lembar rumput kita nggak tahu. Di rumah kita sendiri, kita punya satu batang pohon pisang misalnya. Kita nggak akan tahu berapa banyak lembaran pohon pisang ini. Apalagi kalau pohonnya pohon mangga berapa. Jangankan pohon-pohon di tempat rumah kita. Berapa lembar bulu di depan mata kita, kita tidak tahu. وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار dan Allah Ta'ala tahu berapa banyak butiran-butiran, berapa banyak tetesan-tetesan yang diselimuti oleh gelapnya malam dan diterangi oleh terangnya siang. wala yuari minhu sama'un sama'a. Dan satu langit tidak mungkin menghalangi pandangan Allah Ta'ala dari langit berikutnya. Tujuh lapis langit ini begitu tebal. Rasulullah SAW ceritakan, satu lapis langit tebalnya 500 tahun. 500 tahun apa? Kita tidak tahu 500 tahun apa ini. Kalau seandainya 500 tahun perjalanan unta, pasti manusia sudah bisa sampai ke langit pertama mestinya. Mestinya. Bahkan ini lebih jauh daripada 500 tahun perjalanan cahaya. Sebab Rasulullah SAW ceritakan, antara bumi kita dengan langit pertama ini jauhnya menurut ukuran ini hanya 500 tahun. Hanya 500 tahun. Sedangkan bintang-bintang yang oleh Allah Ta'ala dianggap sebagai masabih, sebagai lampu-lampu yang menggantung di bawah langit pertama ini, belum diketahui berapa yang terjauh ini, belum diketahui. Berapa miliar tahun cahaya. Sedangkan ini menurut Rasulullah SAW hanya 500 tahun saja. Ya. Tebalnya langit pertama 500 tahun, jarak langit pertama dengan kedua 500 tahun lagi. Tebalnya langit kedua 500 tahun, jarak langit kedua dengan ketiga 500 tahun lagi. Sehingga tujuh lapis langit ini tujuh ribu tahun tebalnya, jauhnya. Dan itu sama sekali tidak menghalangi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru ditutup dengan selembar kain dan nggak kelihatan apa-apa. Apalagi ditutup tembok, apalagi tembok berlapis-lapis, sudah gelap kulita. Wala ardun ardo dan lapisan bumi tidak mampu menutup pandangan Allah Ta'ala dari lapisan-lapisan berikutnya. Ini ada apa di bawah bumi kita, apa di dalamnya lagi, dalamnya lagi. Sama bagi Allah Ta'ala dengan yang ada di atas permukaan bumi. Bukan yang di muka bumi lebih mudah nampaknya, yang di dalam agak susah. Yang di dalam agak susah lagi. sama saja bagi Allah Ta'ala. Allah. Wala bahru fi qarih. Dan tebalnya air lautan tidak mampu menutup pandangan Allah Ta'ala dari benda-benda yang tersembunyi di dalam palungnya. Allah Ta'ala tahu betul apa isi lautan. Di lautan sini ada berapa butir mutiara, di lautan sana ada berapa banyak hewan, ada berapa banyak ikan-ikan. Allah Ta'ala tahu semuanya. Wala jabalun fi wa'rif. Demikian pula gunung yang begitu kokoh, tebal, tidak mampu menutup pandangan Allah Ta'ala, untuk menyembunyikan benda-benda yang tersembunyi dalam guanya. Itu maha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang begitu maha tahu, maka apabila Allah Ta'ala membuat satu ukuran pasti benarnya. Yang telah lalu Allah Ta'ala ketahui, yang sedang terjadi Allah Ta'ala tahu, yang akan terjadi pun Allah Ta'ala telah tahu. Ayo rahimakumullah. Begitu hebatnya, begitu perkasanya, begitu maha taunya Allah Ta'ala. Mengontrol semuanya. Tidak satu pun yang terlewatkan. Wa tastaqatu yang warqatin illa ya'lamuha. Tidaklah selembar daun pun jatuh kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Dalam hujan sore ini berapa banyak daun yang jatuh di Bandung ini? Allah Ta'ala tahu. Dan belum lagi di belahan dunia yang lain berapa banyak lembaran-lembaran daun yang jatuh. Allah Ta'ala tahu semuanya. Berapa yang tersisa Allah Ta'ala tahu juga. Begitu maha Allah Ta'ala. Begitu sangat maha Allah Ta'ala. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Terserah kalian akan bicara diam-diam, bisik-bisik atau kalian bicara keras-keras, innahu alimum bidatus sudur. Bukan hanya pembicaraan yang keras atau yang pelan, yang tersimpan dalam hati pun Allah Ta'ala telah tahu. Belum lagi diomongkan Allah Ta'ala sudah tahu. Dua orang kafir Quraisy setelah perang Badar diam-diam masuk Masjidil Haram. Sepi tidak ada seorang pun. Sofwan dan Omer namanya mereka musyawarah. Hati yang mendongkol sekali ini dengan kejadian di Iya, keluarga saya banyak yang tewas, pimpinan kita tewas, ini tewas, ini tewas. Iya gimana? Iya gimana ini? Maka kata Umar, sayang, saya punya banyak anak. Dan saya masih punya banyak hutang. Seandainya tidak seperti itu, akan saya datangi Muhammad, saya penggal lehernya walaupun saya harus mati. Katanya. Maka kata Sofwan, oh kelahnya itu masalahnya beres. Anak kamu tanggungan saya, hutang kamu hitung berapa tanggungan saya semua. Kamu berangkat saja. Kamu berangkat, bagaimana caranya kamu itu Muhammad penggal lehernya. Baik. Maka Umar bersiap-siap ambil pedangnya. Datang ke Madinah. Maka Umar radhiyallahu mulai dari kita oh ini setan Quraisy datang, ini setan Quraisy datang. Lihat wajahnya, niat nggak baik ini, lihat wajahnya. Maka dibawa menghadap pada Rasulullah SAW. Dan dia udah siap-siap nanti kalau menghadap Nabi dekat dipenggal aja. Niatnya begitu. Nauzubillah min Maka datang menghadap pada Rasulullah SAW. Omer, ada apa kamu datang sini? Hai Muhammad, keluarga saya ada yang ditawan. Saya mau nebus. Kalau mau nebus keluarga, kenapa bawa pedang? Ya lah orang bawa pedang biasa aja nggak ada apa-apa. Apa yang kamu bilang pada Sofwan waktu dulu di Masjidil Haram? Kamu kan bermusyawarah. Kamu katakan siap membunuh aku. Cuman kamu punya anak banyak, masih kecil-kecil, kamu punya hutang. Sofwan menyanggupi, kemudian kamu datang sini untuk bunuh saya. Bukan begitu. Langsung dia teriak, Anda annaka Rasulullah. Saya bersaksi kamu adalah Rasulullah. Allah. Waktu itu kami betul-betul berdua tidak ada siapa-siapa. Tidak mungkin ada yang bisa memberitahukan kamu kecuali zat yang maha hebat. Maka saya yakin kamu adalah utusan Allah. Masuk Islam seketika. Ma yakun min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah tiga orang berbisik-bisik sembunyi membicarakan apa yang dibicarakan mungkin membicarakan keburukan orang, mungkin membicarakan kemaksiatan-kemaksiatan, membuat rencana-rencana busuk, illa huwa rabi'uhum. Allah Ta'ala yang keempat di situ. Allah Ta'ala tahu apa yang sedang dimusyawarahkan, apa yang sedang dibisik-bisikkan. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak pula ada lima orang Allah Ta'ala yang keenamnya. Allah Ta'ala gambarkan Hmm. Betapa mengetahuinya Allah Ta'ala supaya kita ini akal kita bisa memahami. Kamu lima orang yang firman itu Allah di situ. Hmm. Seolah-olah begitu. Allah itu salah di situ. Allah Ta'ala nggak perlu di mana-mana. Allah Ta'ala udah tahu semuanya. Begitu maha tahunya Allah. Hadir rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya ini yang maha tahu, maha mendengar, maha hebat, maha berkuasa, maha perkasa, maha tidak butuh pada apa-apa ini, telah membuat satu definisi bahwa namanya orang bahagia adalah samang zuhziha aninar barang siapa dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannata dan dimasukkan dalam surga faqad faz maka betul-betul telah sukses orang ini itu saja tidak ada yang lain. Tidak ada embel-embel apa-apa. Maka yang rugi siapa? Yang sebelumnya itu masuk neraka itulah yang rugi khusrana mubina dengan kerugian yang nyata. Inna syarrad bihadza fihi finnar. semuanya semua keburukan dikumpulkan dalam neraka. Atau kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala jenis macamnya dikumpulkan dalam neraka. Semuanya. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW gambarkan. Ini di majma ini kata beliau. di majma ini. Seandainya ada penghuni neraka, nggak usah api neraka terlalu jauh kita bicara api neraka itu. Seandainya ada seorang penghuni neraka dikeluarkan dari neraka sekarang ini, duduk di depan kalian ini, kemudian dia mengambil nafas, kemudian dihembuskan lagi, maka kalian semua akan hangus terbakar. Itu orang yang menghuni neraka. Gak bisa kita bayangkan bagaimana dengan nerakanya sendiri. Oh. Itu orang yang di nerakanya. Ya Maka kecelakaan apa? Kegagalan apa yang melebihi orang yang masuk neraka? Di dalamnya ada pohon-pohon. Pohonnya pun tidak bisa dimakan apa? La yusminu wa la yughni min Tidak bisa membuat orang gemuk, tidak bisa membuat orang hilang laparnya. Inna syajarata zakum ta'am asim. Zakum makanan orang-orang yang banyak dosa, begitu dimakan langsung mendidih. Enggak makan lapar, dimakan mendidih. Orang dibuat haus oleh Allah Ta'ala. Berteriak-teriak minta air, tidak dikasih air. Begitu dikasih air panas sekali, begitu minum langsung jatuh semua dagingnya tinggal kerangka tubuhnya. Kerugian apa yang lebih orang yang nasibnya seperti ini? Apa artinya orang punya kerajaan 500 tahun, 5000 tahun kalau ujung-ujungnya ke sana? Makanya Allah Ta'ala ceritakan yang tidak tanggung-tanggung untungnya. Orang yang kayaknya kaya beneran, orang yang punya kekuasaannya kekuasaan beneran. Tapi ujung-ujungnya di neraka, maka gagal selama-lamanya. Itu yang sempat bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Apalagi hanya demi keuntungan beberapa juta rupiah, beberapa ribu rupiah. Kemudian sampai keluar kemaksiatan dari tubuhnya. Betapa ruginya. Ini orang yang sempat menjadi raja kemudian merasakan raga pun rugi. Apalagi hanya gara-gara sekian ribu rupiah, sekian juta rupiah, sebuah mobil, sebuah rumah. Hingga keluar kemaksiatan-kemaksiatan. Betapa sangat ruginya dia. Ini rahimakumullah. Karena itulah para sahabat mereka dalam majelis-majelis mereka selalu menceritakan akhirat Supaya manusia ini berpikirnya panjang. Manusia berpikir panjang. Kalau saya lakukan ini, apa hasilnya nanti? Kalau ini saya perbuat, apa hasilnya nanti? Kalau ini saya tinggalkan, apa hasilnya? Hadir rahimahullah. Maka para sahabat begitu takutnya mereka pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pemuda yang soleh tiap hari jalan hilir mudik ke rumah bapaknya untuk khidmat. Ada seorang perempuan yang jahat, yang busuk hatinya, cantik wajahnya tapi busuk hatinya. Dia ingin mencelakakan pemuda ini dengan mengajaknya berzina. Maka tiap kali lewat dipanggil, tiap kali lewat dipanggil, tidak pernah kena. Sampai akhirnya dengan jebakan yang dia buat, akhirnya pemuda ini masuk ke dalam rumah. Maka begitu perempuan ini mulai merawiannya, dia ingat ayat Al-Quran. Innal ladzina taqaw rabbahum idza massahum ta'ifun asy-syaitanu tadzakkaru fa mubsirun. Sungguh orang yang takwa pada Rabbnya, apabila terkena sentuhan bisikan dari setan, maka mereka ingat Rabbnya, maka mereka sadar. Maka begitu terbaca ayat Al-Quran ini pingsan seketika dia. Ingat satu ayat Al-Quran pingsan. Padahal dia bisa beralasan, dia ini dipaksa, dia ini dijebak. Tidak, bukan itu. Dia nampak adalah akhir. Maka dia dalam keadaan pingsan akhirnya perempuan ini ketakutan. Dikeluarkan dari rumahnya. Ditutup rapat-rapat. Sedangkan bapaknya yang biasa dikhidmat oleh anaknya ini Bingung mana ini anak nggak datang-datang. Dicari, dicari. Tengah malam ketemu. Tergeletak di depan rumah perempuan yang tidak baik tadi. Maka dibawa ke rumah. Setelah lama diusahakan, diusahakan akhirnya siuman. Bagaimana ceritanya? Udah nggak usah tanya, nggak usah tanya, udah nggak usah tanya. Nggak bisa, saya ini bapak kamu, kamu harus ceritakan kenapa. Maka diceritakan. Diceritakan semuanya, Kemudian saya teringat ayat Allah sehingga saya pingsan. Ayat apa itu? Jangan tanya saya. Jangan. Saya takut nanti saya pingsan lagi. Kamu harus sebutkan ayat itu. Maka dia baca lagi ayat itu. Innal ladzina taqaw rabbahum idza massahum ta'ifun minasyaitani fadzakkaru fa idza mubsirun. Begitu selesai dibaca dia pingsan lagi. Allah. Begitu pingsan dibangunkan ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia dikajihkan, dikajihkan, disiapkan, kemudian dikuburkan. Sayyidina Umar pun ikut di sana. Setelah dikuburkan, Sayyidina Umar radhiyallahu datang. Wahai pemuda, kau adalah orang yang takut pada Allah. Dan Allah telah berjanji, sama kau khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut pada makam Rabbnya, disediakan dua surga untuknya. Maka langsung muncul jawaban dari dalam kubur. Wahai Umar, bukan hanya dua surga, empat surga. Hadir rahimakumullah. Itu rasa yang masuk dalam hati para sahabat. Karena masuknya iman. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiallahu ceritakan, sebelum Allah SWT mengharamkan khamr, maka Allah Ta'ala ceritakan dulu tentang surga dan neraka. Bertahun-tahun itu bukan sehari dua hari, bertahun-tahun lamanya. Sehingga para sahabat telah yakin dengan surga neraka, surga neraka, barulah Allah Ta'ala akhirnya mengharamkan khamar. Beliau lanjutkan lagi, seandainya Allah Ta'ala tidak ceritakan seperti itu terlebih dahulu, mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa meninggalkan khamar. Begitu cintanya orang-orang waktu itu dengan Homer. Sehingga keinginan mereka setiap bayi yang lahir maka pertama kali masuk mulut bayinya adalah khamr Bukan tahnik kurma, khamr Dan keinginan mereka sebelum mereka mati maka minuman terakhir kali yang mereka rasakan adalah khamr juga. Begitu cintanya mereka dengan khamar. Bagaimana susahnya ini. Tapi itulah proses Allah Ta'ala tunjukkan. Hadir rahimakumullah. Maka orang yang sukses tadi menurut Allah Taala adalah kaman zuhziha 'anil nar wa dakhala jannata Dan siapa menjauhkan dari neraka dimasukkan dalam surga itulah orang yang betul-betul sukses. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan hanya satu ini saja. Bukan nanti ada tempat kedua, ketiga untuk orang sukses nggak ada. Sukses hanya satu ini saja orang yang tidak masuk neraka, dijauhkan dari neraka masuk surga itu yang istighfar. Yang lain tidak ada. Dan sebagaimana Allah Taala menentukan bahwa kesuksesan hanya itu, Allah Taala menentukan juga bahwa orang yang sukses hanya orang yang taat pada Allah Taala dan mengikuti rasul-rasul yang Allah Taala turunkan ke muka bumi ini. Tidak ada pilihan lain. Hadirin rahimakumullah. Sehingga semua rasul yang datang, semua nabi yang datang dakwahnya sama. La ilaha illallah. Yakin mutlak kepada Allah SWT. Yakin mutlak kepada Allah SWT. Allah Ta'ala yang maha segala-galanya, maha mengetahui, maha berkehendak, maha menciptakan, maha merizki, maha menguasai, maha mengontrol, maha mendengar, maha semuanya. Bukan hanya di lisan, tapi ada dalam hati. Itu yang menjadi tugas para amliya. Hadir rahimakumullah. Sehingga ucapan la ilaha illallah ini ini baru diucapkan. Itu belum yang dimaksudkan. Atau pemahaman tentang la ilaha illallah, kita bisa keras tentang la ilaha illallah, bayan la ilaha illallah, mendengar tentang la ilaha illallah, bisa menulis kitab berjilid-jilid tentang la ilaha illallah, itu pun belum yang dimaksudkan karena itu baru pemahaman tentang la ilaha illallah iman, hakikat iman diseminarkan, didiskusikan, itu belum yang dimaksudkan. Jadi itu baru sampai di rongga kepala kita. Baru hanya sekedar pemahaman kita. Yang diinginkan yang bagaimana? Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya maka dia akan masuk surga. Qila ma ikhlasnya ya Rasulullah, wa ma ya Rasulullah. Apa itu ikhlasnya la ilaha illallah ya Rasulullah? Tanda bahwa la ilaha illallah masuk dalam hati itu apa ya Rasulullah? <clears throat> Antah jizahu an maharimillah. La ilaha illallah ini akan menghalanginya dari menerjang larangan-larangan Allah. Itu kuatan dalam hati. Sehingga muncul sahabat-sahabat macam tadi. Wanita cantik sudah berada di depannya, siap untuk dikerjain malah takut pada Allah Ta'ala. Bukan dia yang mengejar, dia yang dikejar. Bukan dia menjebak, dia yang dijebak. Itu pun karena takutnya pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala selamatkan dia. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberikan jalan keluar dari kemaksiatan-kemaksiatan. ini Kalau memang ingin betul-betul keluar dari kemaksiatan. Saya pengen taubat tapi nggak bisa. Kalau mau taubat bisa. Allah Ta'ala akan memberikan makhluk baginya. Berikan jalan keluar baginya. Betul-betul dari dalam hati. Kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang kurang untuk menjebak beliau? seorang istri raja yang cantik cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang tanpa rupawan dibawa masuk dalam kamar dikunci dikunci semuanya bukan hanya ditutup dikunci semuanya tapi itulah Allah Ta'ala buktikan Allah Ta'ala buktikan begitu Nabi Yusuf alaihissalam diajak untuk berbuat maksiat kemudian hatinya memutuskan untuk menolak itu dan begitu beliau lari mendekati pintu maka ulama katakan pintu otomatis terbuka semua. Kemauan dalam hati yang Kemauan dalam hati. Ya ja'allahu makhraja. Allah Ta'ala akan jadikan baginya jalan keluar. Untuk keluar dari maksiat. Kalau mau. Masalahnya tinggal hatinya. Mau nggak? Hati yang buat keputusan tergantung pada apa? Pada imannya. Imannya kuat nggak gitu saja. Satu jemaah dari India datang ke Thailand. Maka waktunya jauhlah disuruh keluar. Begitu keluar dari markas, subhanallah, wanita-wanita Buddha dengan pakaian serba minim ikut masuk dalam rombongan mereka nyantai saja. Hmm. Bukan berjalan berpapasan, masuk di tengah-tengah jamaah yang sedang berjalan ini. Maka jemaah serba salah ini gimana ini gimana? Udah balik saja. Akhirnya masuk kembali ke markas. Nah, kenapa begitu kata Amir di Thailand? Kenapa kembali lagi? Wah, gimana kita mau jauh lah? Ya kenapa? Gimana lihat kanan perempuan pakaian begini, kiri perempuan juga begini, depan gitu, belakang gitu, semuanya begitu. Gimana kita mau jauh lah hantu iman kita? <clears throat> Apa kata beliau? Oh, kamu melihat itu rupanya. Ya? Saya tinggal di sini ini enam tahun lamanya saya nggak pernah melihat itu sama sekali. Hmm. Maksudnya apa? Kelihatan gak kelihatan tergantung mata kita, gak dilihat gak kelihatan. Karena dilihat jadi kelihatan. Ya, emang dilihat gimana gak kelihatan? Wah kelihatan gimana ini di depan kampus? Ya karena mata kita yang melihat saja. Kalau merem gak akan kelihatan itu. Kontrolnya gimana di hati kita? Matanya sama. Matanya sama tapi hatinya yang beda isinya. Hmm. Allah, antah jizahu an maharimillah. Akan melarangnya dari menerjang larangan-larangan Allah tanpa perlu pengawas, nggak perlu polisi, nggak perlu orang-orang yang menjadi pengawas-pengawasnya, pengintainya. Dia takut sendiri pada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Sehingga jangankan ribuan, miliaran satu biji pena pun akan menjadi masalah bagi hatinya. Tatkala dirasakan tidak beres. <clears throat> Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama hadis besar. Beliau berada di Irak <clears throat> untuk belajar hadis. Maka beliau lupa pinjam pulpen ke temannya. Beliau melakukan perjalanan-perjalanan sudah hampir sampai ke Mekah untuk pergi haji. Ingat, innalillah. Ini kan bukan pulpen saya ini maka bukannya beliau berpikir selesaikan haji baru pulang, bukan. <clears throat> Saat itu juga beliau kembali lagi ke sana untuk mengembalikan pulpen dulu. Nah, kita nggak tahu. Ya kalau hasilnya selesai hidup, kalau sebelum selesai mati di luar, akhirnya pulpen ini menjadi amat di kantong kita hari kiamat. Ini hanya satu batang pulpen Lalu Rasulullah itu orang yang takwa, orang yang takwa. Ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersahabat dua orang ini. Keduanya ngobrol-ngobrol. Hmm. Nanti kalau kita ada yang mati duluan, tolong datangin dia, kasih tahu saya. Wah, gimana? Udah pokoknya bisa aja nanti. Insya Allah bisa, saya tahu kok. Kalau ada yang mati nanti bisa datang ke yang hidup. Ah, yang benar, iya iya bisa. Nah, saya betul yang salah seorang mati duluan. Maka lama itu nggak datang-datang. Suatu malam datang dalam mimpi. Ah, nah benar bisa datang ketemu. Ngobrol seperti biasa aja. Gimana keadaannya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala sudah ampuni dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya. dan ampuni semuanya. Terus gimana? Ini. Kenapa itu di leher kamu ada hitam-hitam itu? Ya ini masalahnya. Kenapa? Wajah semuanya putih, bersih, bersinar. Tapi ada hitam-hitam di lehernya. Itu apa itu? Ini 10 dinar ini. 10 dinar apa? Ada orang Yahudi titip uang 10 dinar pada saya. Titip uang 10 dinar pada saya. Belum sebab saya kembalikan, saya sudah mati. Ah, kasihan sekali kamu. Iya, saya gara-gara ini saya bermasalah sekarang. Semuanya lalas besar ini. Sebab ini hubungannya dengan manusia. Ini yang belum lolos. Terus apa yang harus saya lakukan untuk bantu kamu? Begini, uang itu masih ada sekarang keluarga saya nggak tahu itu disimpan di sebelah sana rumah saya di, dikasih tahu tempatnya semuanya. Loh kamu kok tahu? Tahu. Itu yang terjadi di rumah saya tahu semuanya. Kemarin kucing saya mati saya juga tahu. Anak saya ada yang sakit tahu ini. Saya tahu. Maka keesokan harinya datang hmm, ke keluarga yang sudah meninggal tadi. Wah baik kamu ya bagus. Dulu bapak masih ada sering datang. Sekarang sudah meninggal kamu gak pernah datang lagi. Wah maafkan banyak alasan ini ini ini. ini. Nah. Maka dibuka betul ternyata masih utuh. Sepuluh keping dinar tadi. Diambil diserahkan pada orang Yahudi. Maka dia katakan, oh begitu namanya sahabat Nabi. Sampai sudah mati pun masih ingat pada amanat yang saya titipkan. Nah, ini kalau orangnya soleh masuk, sudah mati bisa pesan-pesan gitu. Kalau orang kayak kita nggak tahu gimana nasibnya kalau seandainya dari, dari seperti beliau. Hadir Allah. Maka kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala ini, kita perbaiki semuanya. Kita jalani jalan kesuksesan namanya agama ini. Dan agama ini bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji sudah sempurna alhamdulillah, sudah sempurna. Belum. Itu kan arkanul Islam itu. Apa? Arkan rukun tiang, tiang. Rumah itu baru tiangnya saja itu. Seandainya rumah rukun Islam tertulis semua itu baru mendirikan tiang-tiangnya saja. Kira-kira gimana kalau kita diundang ke rumah kawan kita? Ayo nginep di rumah, ternyata hanya tiang saja. Apa bisa kita tidur di sana? Ini bukan rumah yang bener aja, ini tiang ini. Nah, itu mulalah kalau kita merasa cukup dengan lima rukun Islam saja, ya seperti orang yang cukup merasa cukup dengan rumah yang hanya tiang-tiangnya saja. Belum selesai. Sudah haji sudah selesai, belum, belum selesai. Masih banyak yang lain-lain. Maka agama ini adalah 24 jam kita sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, sesuai dengan perintah Allah Taala. Itu baru agama. Makanya mencari agama sempurna pada satu orang susah zaman sekarang. Ada yang sholatnya kuat, muamalahnya kurang beres. Muamalahnya bagus dan tetangga bagus, sholatnya yang nggak nggak teratur. Nanti sholatnya baik, dengan tetangga baik. Dititipin masih sering tidak jujur juga. Ada. Maka kita perbaiki semuanya. Pertama kali adalah dengan perbaikan iman. Hadir rahimakumullah. Hmm? Perbaikan iman, perbaikan iman. Itu yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang beliau galakkan. Sekarang kita belajar sholat ada tempatnya, datang ke ulama-ulama, belajar zakat, bisa tanya jawab, belajar puasa, belajar haji, banyak bimbingan haji, belajar iman bagaimana caranya ini? Gimana caranya belajar iman ini? Kita beli buku-buku iman, nggak bisa. Kita hanya terbatas pada pengetahuan iman nanti. <clears throat> Allah Taala telah janjikan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang mujahadah di jalan Allah Ta'ala itu yang beri hidayah. Itu saja Allah Ta'ala. Dengan mujahadah, dengan susah payah, baru iman naik. Maka ulama katakan bahwa susah payah dalam dakwah itulah yang dimaksudkan. Eh, susah payahnya itu yang meningkatkan iman, ya susah payahnya itu. Yang meningkatkan iman apanya? Susah payahnya itu yang meningkatkan iman. Seandainya nggak ada susah payah, iman nggak meningkat-meningkat. Makanya Allah Ta'ala sengaja untuk Nabi Musa alaihissalam dikirimkan siapa? Fir'aun. Kirimkan Haman. Kirimkan Korun. Apa sahnya bagi Allah Ta'ala untuk mematikan mereka semua? Nabi Ibrahim yang begitu sabar, Allah Ta'ala kasih Namrud di depannya. Rasulullah SAW bukan hanya satu dua orang Namrud, Fir'aun. Gak berhitung berapa banyaknya orang-orang macam Namrud dan Fir'aun di Nabi SAW dan Fir'aunnya. Hmm. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih keras hatinya daripada Fir'aunnya Nabi Musa Alaihissalam. Hmm. Jauh lebih keras hatinya. Fir'aun, laknatullah alaih. Tatkala hampir mati tenggelam, maka walaupun sudah terlambat itu sempat mengucapkan aman tuh, aku beriman. Bima amrat bihi Banu Israel, pada Tuhannya Bani Israel. Pada apa yang dimana oleh Bani Israel. Dia yang mengatakan anak rabbukum Allah akhirnya nyerah juga waktu akan mati. Tapi Abu Jahal nih, Fir'aunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa kerasnya hatinya. Tatkala Muaz bin Afra, Muaz bin Afra bin Jamuh sudah men KO, sudah hampir mati. Datang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan bawa pedang. Apa katanya? Sayang kamu yang bunuh saya. Kenapa? Kamu kan petani. Masa saya orang hebat di perusahaan petani? Bikin malu. Gengsi. Masa orang kayak saya dibunuh sama petani makan kamu? Udah akhirnya kamu penggal leher saya. Tapi menggalnya jangan di sini. Agak panjang segini. Di sini menggalnya ya. Kenapa begitu? Ya nanti kalau dikumpulkan dengan kepala-kepala ini supaya kelihatan kepala saya paling tinggi. Itu sudah mau mati masih bisa sombong dulu. Itu Fir'aun yang dikirim untuk Rasulullah SAW kayak gitu sombongnya. Allah Maka sunatullah. Namanya dakwah mesti ada yang tidak paham. Yang menghalangi. Yang merintangi. Kalau seandainya dakwah itu bisa mulus, pasti Rasulullah SAW yang paling mulus dakwahnya. Beliau kurang apanya? Kurang apanya? Akhlak paling sempurna, iman paling sempurna, sholatnya, doanya, semuanya sudah sempurna. Taiman tetap ada. Ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Itu sunatullah. Maka apabila kita berdakwah penginnya tidak ada halangan sama sekali, mimpi. Maka itu mimpi saja, mimpi dakwah nanti tidak ada halangannya. Kalau dakwah beneran harus ada mujahadahnya. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Harus ada begitu. Di situ nanti iman akan naik. Hadirin rahimakumullah. Justru disitulah nampak kehebatan orang-orang yang beriman. Di situ iman akan naik. Besi tak kalah dibakar nampak. Emas kalau dibakar nampak yang asli yang mana, yang nggak asli yang mana. Makanya oleh Allah Ta'ala dikasih ujian-ujian. Sampai di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun. Tatkala Rasulullah SAW bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk. Maka kalau Allah Ta'ala menginginkan kemudahan, Allah Ta'ala akan berikan musim yang enak, sejuk, hawa dingin, dikirimkan mendung kemana-mana, menaungi mereka. Ternyata tidak. Allah Ta'ala buat waktu mereka mau berangkat ke Tabuk ini, musim yang sangat panas. Sangat-sangat panas sekali. Nah, ini kan orang yang mau memurjukkan agama Allah. Kenapa masih malah dikasih yang panas-panas ini? Kan kalau logika itu mestinya ya Allah Ta'ala bantu kirim malaikat untuk menaungi apa gimana. Enggak. Dikasih panas sekali. Maka apa yang terjadi? Nampak hikmahnya setelah itu. Maka orang-orang datang. La tangfiru fil har. Jangan kalian berangkat waktu panas-panas begini. Maka Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah SAW untuk menjawab. Kul naru jahannam asyadu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas lagi. Kata ulama apa hikmahnya ternyata? Ternyata Allah Ta'ala kasih panas waktu perang tabuk itu untuk lebih mempertegas lagi. Siapa yang mumin, siapa yang munafik. Nampak? Itu yang berangkat-berangkat dalam keadaan panas. Itu yang mukmin betul-betul. Yang munafik tertinggal di belakang. Hadirin rahimakumullah, itu ujian iman. Dengan itu akan nampak iman akan meningkat. Rasulullah sang hijrah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, apa saja kirim burak sampai ke Madinah, selesai masalah. Orang ke Masjid Aqsa, kemudian ke Sidadul Muntaha semalam selesai. Ini apa susahnya ke Madinah dikirim burak. Tapi Allah Ta'ala sengaja Dibuat demikian rupa orang-orang bermusyawarah membuat keputusan-keputusan untuk mencelakakan Rasulullah Wasallam Dan itu pun tatkala Rasulullah SAW sampai di dalam gua sur, orang-orang pas di depannya. Bahkan di antara mereka ada yang nekat, udah, saya yakin ada orangnya di sini. Feeling saya mengatakan begitu. Kita udah keliling gua, nggak ada manusia lain, nggak ada telapak kaki lain. Telapak kaki ujungnya di sini, pasti di sini. Saya akan masuk pokoknya. Maka katanya lain, sok aja kamu masuk kalau ada bos, kita nggak akan tanggung jawab, terserah kamu. Baru dia mundur lagi. Ujian demi ujian Allah Ta'ala sengaja kirimkan. Untuk menyaring, untuk menunjukkan pada kita. Bahwa dalam jalan dakwah ini nggak ada yang mulus, enak, lempeng, nggak ada. Oh nanti kalau udah jadi masyaya lempeng, nggak ada juga. Ini Nabi diberi ujian oleh Allah Ta'ala. Dan itu sunatullah. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan, asyadun bala alal ambiya. Musibah, bencana, ujian paling besar Allah Ta'ala berikan kepada para ambiya. Semal amsal. Kemudian setelah itu orang-orang yang mendekati semisal ambiya. Fal amsal, kemudian di bawahnya, di bawahnya. Jadi orang ini makin tinggi derajatnya, insya Allah Ta'ala makin tinggi ujiannya. Makanya ujian-ujian itu bukan untuk menjatuhkan, untuk meningkatkan. Anak kelas 1 SD mau naik diuji dulu. Supaya apa? Bukan supaya tidak lulus, supaya dia bisa naik kelas. Diuji lagi supaya apa? Supaya naik kelas lagi. Dan makin tinggi kelasnya makin berat ujiannya. Demikian pula dalam jalan dakwah, jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu pula. Allah Taala kirimkan lagi, kirimkan lagi, kirimkan lagi. Maka kita jangan bermimpi, oh nanti kalau ini sakit hasil beres, kalau ini sakit hasil beres, kalau Pak Bupatinya, Gubernurnya, Presidennya. Nggak ada kita yang seperti itu. Hmm, jangankan Presidennya. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau Nabi, beliau Raja. Dakwah tetap ada ujian. Beliau sendiri nabinya dan beliau sendiri rajanya. Itu pun tetap ada ujian. Tetap orang-orang fitnah itu tukang sihir itu itu seorang nabi yang raja itu punya kekuasaan. Hadir rahmatullah. Karena itulah semua ambia mentawajuhkan umatnya dalam dakwahnya kepada tiga saja. Dari makhluk kepada Allah. Dari mal kepada amal. Dari dunia kepada akhirat. Semua ambia ringkasan dakwahnya seperti itu. Dari makhluk kepada Allah dari mal kepada amal, dari dunia kepada akhirat. Maka semua bentuk kegiatan agama apabila memang sesuai dengan cara ambiya, hasilnya tiga ini. Orang makin takluk dengan Allah, orang makin cinta pada amal, orang makin cinta pada akhirat, makin hidup pada akhirat itu sehingga kita setelah keluar dari Allah Ta'ala pun, itu pula ukurannya. Setelah saya keluar, makin dekat tidak dengan Allah. Makin takluk tidak dengan Allah. Makin rindu tidak pada akhirat. Makin yakin tidak dengan amal. Itu saja ukurannya. Maka walaupun bentuknya luar biasa apapun, bentuknya sampai orang bisa terbang misalnya, sampai bisa hilang, tidak bisa balik misalnya, tapi setelah itu dia tidak malah ta'aluk pada Allah, malah ta'aluknya pada makhluk. Maka pasti ada yang error dalam usaha. Jadi ta'aluknya malah pada mal, pada harta. Berarti ada yang tidak benar di situ. Bukan rindu pada akhirat, malah makin cinta pada dunia. Maka na'udzubillah min zalik. Apa bedanya dengan usaha-usaha dunia? Hadir rahimakumullah. Karena itulah kita dalam usaha-usaha, dalam usaha gerak kita ini maka kita sama sekali tidak diperkenankan menjadikan janji-janji dunia. Keempat luar keluar nanti bapak sembuh, itu janji dunia namanya. Mana ada janji Allah Taala waladina jahadul fina lanusfianna, gak ada begitu. Pada saya menjaga aku pasti sembuhkan. Gak ada janji begitu. Abu Ayyub Ansari keluar malah meninggal dunia. Kalau tidak Allah Taala janjikan kita gak usah menjadikan. Itu namanya janji dunia juga. Wah, Bapak nggak dapat pekerjaan, udah keluarlah. Nanti Allah Ta'ala akan kasih pekerjaan. Kapan Allah jadi begitu? Oh, yeah. Itu sedang tafsir pada dunia juga namanya. Apalagi misalnya, naudzubillah, udah bapak keluar dari jamaah kami, ini jamaah kami ada direktur. Udah nanti bapak dekat dengan direktur, udah itu udah nggak bener lagi dakwah begitu. Allah. Gabung dengan halakoh saya, halakoh saya ada Pak ini nanti dekat dengan bupati, Bapak bisa khusus ke bupati. Apa ada jaminannya orang dekat dengan bupati pasti masuk surga? Tidak ada kata-kata dalam dakwah ini mengajak pada makhluknya. Hanya kepada siapa? Allah. Allah yang dibesarkan. Jangan makhluk-makhluk yang punya kedudukan di dunia. Tatkala satu rombongan dikirimkan oleh Syekh Ilyas rahimahullah. Jadi taskiran susah. Ajak orang ke markas, ajak orang keluar susah. Nah, akhirnya jemaah kehabisan akal. Saya didekati. Kamu mau nggak ikut saya? Kenapa? Itu di masjid kami ada seorang wali. Wah oh, benar. Iya. Wali hebat doanya makul. Ini bukan hanya diceritakan diceritakan dekat dengan orang kaya, dekat dengan Allah Taala wali dekat dengan Allah Ta'ala. Kamu datang padanya, minta sama Maria, dia doa, selesai masalah kamu. Wah, kayak gitu mau, mau, mau. Pada mau semua ini. Maka begitu jamaah datang, berbondong-bondong orang dari situ datang semua. Maka saya lihat selalu oh, merasa heran. Kami jamaah sebanyak ini. Maka begitu ditemui oleh beliau, wah oh, ini warnya, maka cium tangan semua, pengen dapat doa semua. Maka beliau terangkan tentang pentingnya keluar. Oh bukan, kamu datang bukan untuk keluar, untuk ketemu wali. Ah, maka kata beliau, kamu sudah merusak dakwah. Kamu orang yang merusak dakwah. Pulangkan mereka semua kampungnya. Nampaknya hasilnya banyak. Tapi kalau hubungannya bukan meningkat dengan Allah Ta'ala, gagal. Bukan hanya gagal, merusak dakwah. Ini kita pahami. Apa maksud dakwah kita? Jangan tertipu. Ah, nanti kalau kita dakwah ini, nanti kita dekat dengan ini, dekat dengan ini. Makin dekat dia dengan Allah Ta'ala itu saja. Dekat dengan yang namanya makhluk tidak ada jaminannya. Ada jaminan dekat dengan Allah. Sehingga Allah Ta'ala untuk mendekatkan, supaya haminya dekat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan cara yang paling mudah yang sehari dia bisa lakukan apa dengan sholat kita hamba Allah yang begitu kotor bau banyak kotoran-kotoran najis dosa tapi oleh Allah Ta'ala dipanggil diundang kita ke rumahnya hayya ala sholat hayya ala sholat betapa tidak adabnya ini seorang yang dipanggil oleh zat yang maha suci tapi tidak mau datang Orang-orang dunia saatnya dipanggil oleh atasannya. Bangganya luar biasa. Sama lagi seorang satpam misalnya diundang presiden, wah berhari-hari sebelumnya saya nggak bisa tidur itu. Waduh, apa nanti persiapannya gimana? Eh, udah deket ke istananya udah gemeteran apa yang diomongkan nanti nggak bisa apa-apa. Ini yang manggil adalah pencipta presiden, pencipta bupati, pencipta seluruh makhluk memanggil makhluk yang begini kotor ke rumahnya Betapa sangat tidak sopannya apabila panggilan ini ternyata dicuekan begitu saja. Apa yang kita banggakan tidak mau dipanggil Allah ini? Apa yang kita banggakan? Allah yang begitu hebat, begitu suci, begitu baik segala-galanya. Mau mengundang kita yang begini kotor, begini penuh dosa. Dan setelah manusia, hamba Allah Ta'ala mau datang ke masjid ini pun tidak dibiarkan diajak berdialog langsung oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Maka Allah Ta'ala jawab, Hamidani Abdi. Lihat hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna Arya Abdi. Ini menyanjung-nyanjungku. Malik Yawmiddin. Majjadani Abdi. Ini hamba hambaku mengagungkanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hada baina baina abdi. Sudah ini antaraku dengan hambaku. Wali abdi masalah, Apa yang diminta hambaku akan aku berikan. Jadi persilahkan kita minta. Kurang baiknya apa Allah Ta'ala menyediakan waktu, menyediakan kesempatan, kemudian kita untuk menghadap pada Allah Ta'ala. Allah. Hadir Rasulullah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan orang-orang yang sholat. Satu orang datang sholat. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Shalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi kamu. Kamu belum salat. Salat lagi, datang lagi. Salam lagi. Shalli fa innaka lam Salat lagi kamu belum salat. Salat lagi. Datang lagi. Salam lagi. Shalli fa innaka lam sholat Salat lagi. Kamu belum salat. Ya Rasulullah, saya nggak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Ya ini yang saya, saya paling bisa baru diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ruko cuma nina, sujud cuma nina, duduk dan sujud cuma nina, diajari lengkap. Hadir Rasulullah. Sehingga seorang sahabat katakan, barang siapa sholatnya ngebut, buru-buru, maka di hari kiamat tidak akan diakui sebagai barisan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat ini kekuatan. Kekuatan. Apabila dilakukan sebagaimana mestinya. Maka jangan sampai kita begitu sibuk, sibuk, sibuk dengan keluar, dengan pembunuhan jamaah. Seakhirnya tertinggal takbiratul ihram misalnya. Sudah Masya Allah ini orang hebat. Begitu sibuknya dakwah tertinggal takbiratul ihram. Itu bukan hebat, itu rugi. Hebat apanya? Rugi. Orang tadi kata itu ekstrim menghadap pada Allah, itu malah hebat. Itu malah rugi. Betul kita merasa. Bukan hanya sejak sholat, sejak wudhu kita merasa. Kita merasa betul. Ini akan menghadap Allah Ta'ala. Sehingga kita basuh muka kita. Kita bayangkan hadirkan bahwa sekarang dosa-dosa menetes dari mata saya yang barusan sempat lirik-lirik ke sana kemari jatuh dari lisan saya, dosa jatuh dari hidung saya, basuh tangan kita. Lalu kita bayangkan istighfar kita, Ini dosa berguguran. Ya Allah Ta'ala ampuni sekarang. Dari jari-jari saya. Usapkan kepala, basuh kaki. Semuanya seperti itu. Sehingga wudhu pun dalam keadaan khusyuk. Maka jangan diharapkan kalau kita mudinya sambil ngobrol, buru-buru lagi. Sambil janjian. Gimana salatnya bisa khusyuk. Sedangkan pembukaan salatnya aja nggak khusyuk. Khususnya salat mulai dari khususnya wudhu. Wudhu dengan tenang, pelan. Makanya kita dianjurkan wudhunya sambil duduk supaya lebih tenang. Salat menghadap pada Allah Ta'ala. Merasakan minimal kita merasa sekarang saya diperhatikan, dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Minimal. Kita latih. Salat 5 menit, 10 menit. Hadirin rahimakumullah Bila kita dalam 5 menit, 10 menit sholat ini, kita tidak bisa ihsan. Kita tidak bisa menghadirkan bahwa kita dipandang dan diperhatikan oleh Allah. Jangan kita berharap di luar sholat kita bisa ihsan. Ini dalam keadaan sholat di rumah Allah di atas sajadah. Kita tidak merasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita di pasar merasa dilihat oleh Allah? Bagaimana di depan kampus kita merasa dilihat oleh Allah? Bagaimana di jalan kita merasa dilihat oleh Allah? Sedangkan di atas sajadah tidak merasa dilihat oleh Allah. Bagaimana di luar masjidnya? Makanya ini minimal. Sholat adalah ibadah yang paling lengkap. Semuanya dikontrol. Mata dikontrol, rambut dikontrol, tangan dikontrol, hingga jari-jari pun dikontrol. Kaki dikontrol kemana menghadapnya, gimana rukuknya, gimana sujudnya, gimana meletakkan kakinya. Ada kontrolnya semua. Sehingga apabila kita terlatih mengontrol anggota tubuh kita 5 menit, 10 menit dalam sholat, insya Allah mudah mengontrolnya di luar sholat. Dan ini hanya sholat yang ada begini ini. Di luar sholat tidak ada lagi. Puasa bisa sambil jualan. Zakat apalagi pasti ngobrol dengan orang. Haji yang jelas kita bepergian. Hanya sholat yang kita bisa begini. Putus hubungan dengan makhluk Allah Ta'ala. Jangankan dengan lisan. Jangankan dengan lisan. Dalam hati kita memutuskan. Ah, nanti kalau hujan, udahlah saya batalin saja salat saya. Jemuran masih banyak di luar. Maka batal salat kita seketika. Hati pun dikontrol. Hadir Allah. Maka sebenarnya ibadah salat ini nilainya adalah dalam kekhusyuan kita So kalau yang dinilai rukunnya, sujudnya, capeknya apa di situ nggak ada capeknya apa-apa. Ada mujahadah karena khusyuk itu. Maka di situ ada mujahadah. Ya jauh lebih berat mengangkat beban satu pinggang daripada sholat 50 rakaat. Tapi kenapa berat? Karena hati harus khusyuk itu beratnya di situ. Nah sekarang kalau tinggal gerakan khusyuk hilang, apa yang tersisa? Haji nah, Ini perlu diniatkan. Tidak diniatkan tidak akan didapatkan innamal Allah binniyat. Walaupun kita sudah keluar bertahun-tahun namanya nggak ada niat untuk memperbaiki salat, nggak akan baik sholat kita. Kita jangan tertipu, saya sudah 40 hari, sejak 20 tahun yang lalu. Pernah nggak niat untuk memperbaiki salatnya? Pernah nggak terlintas untuk mengkhusyukkan salatnya? Walaupun ribuan kitab sudah dibaca tentang khusyuk. Tapi kalau akan sholat nggak ada niat untuk khusyuk, nggak akan ada khusyuk. Niat kita untuk khusyuk terlebih dahulu. Ya Allah, saya pun khusyuk sekarang ini. Sehingga Syair rahimahullah, salah satu tanda orang ini adalah sukses keluarnya, begitu dia selesai keluar, sholatnya tambah khusyuk. Maka ini bukan perkara main-main, perkara penting sekali. Sehingga Rasulullah saw Alaihi susah payah beliau melalui perjalanan panjang untuk mendapatkan sholat ini. Betapa pentingnya sholat ini. Bukan urusan lima menit, sepuluh menit, urusannya sampai akhirat ini. Baik-baik semua amal, rusak-rusak semua amal. Tidak boleh orang menyanyikan sholat, pasti selain sholat lebih jelas sia-siakan. Hmm, kalau sholat saja tidak diperhatikan, pasti selain sholat lebih tidak diperhatikan. Hmm. Sebab sholat ini penting, waktunya singkat, tidak perlu modal apa-apa. Orang yang sakit paling parah pun masih bisa sholat, asalkan akalnya masih jalan. Kalau itu ternyata tidak diperhatikan, yang lainnya pasti lebih tidak diperhatikan. Jadi Rasulullah maka kita perlu belajar perbaikan sholat ini. Zuhirnya, batinnya kita berbaiki. Ya Rasulullah SAW tuntunkan, selalu kemara itu muni, usulnya. Seolah-olah sebagaimana kalian melihatku sholat. Bukan sebagaimana aku mengajarkan sholat, melihat. Melihat Rasulullah SAW sholat itu seperti apa? Seperti itu yang kita pilih. Maka sebenarnya kita sholat ini bukan dengan membaca buku-buku, bukan dengan mendengar-mendengar, tapi dengan melihat orang yang sholat. Nah, sekarang kita sholat itu mencontohnya apa gerakan kita itu? Atau pernahkah kita tanya gerakan kita sudah benar belum pada ulama? Ini saya rukuk seperti ini, sudah seperti ini, ini sudah benar belum ini? Ini dari mana dapatnya gerakan seperti ini? Kita tanya pada ulama. Insya Allah. Maka perlunya kita menyambung silaturahim dengan ulama. Datang pada ulama. Tanya masalah-masalah agama kita. Hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sholat kita, zikir kita, ibadah kita, ilmu kita, khidmat kita, sehingga semuanya benar. Dan bila kita datang ke ulama, maka kita lihat kebaikannya sebagaimana kita datang kepada siapa kita lihat kebaikannya. Hmm. Jadi jangan sampai ada pikiran, oh itu ulamanya belum karkum. Saya nggak mau, nggak ada begitu. Memangnya kalau udah dakwah, sholatnya jadi lain. Hmm. Kan sholatnya sama saja. Masalahnya sama. Tanya pada ulama masalah sholat, hmm. masalah cara baca Al-Quran yang benar. Ya ini perlu belajar. Dakwah kita belajar, ilmu pun kita belajar. Hajar rahimakumullah, ulama katakan bahwa asbab rusaknya muasyarah kita, muamalah kita, hmm, akhlak kita bahkan itu adalah disebabkan lemahnya ilmu ma'adzikir kita. Lemahnya ilmu ma'adzikir kita. Subhanallah. Bila kita mungkin pernah datang ke Pakistan, sempat melihat masyarakat-masyarakat ulama-ulama di sana, dalam waktu senggang-senggang mereka, kita akan melihat bagaimana mereka tidak lepas dari kitab-kitab Baca Quran, pegang tafsir, baca buku, baca Quran. Seperti itu. Bukan karena sudah alim sekali, bukan udah, sudah cukup, nggak perlu apa-apa lagi. Nggak ada begitu. Orang tak merasa cukup sudah tertutup kebaikannya. Kata Imam Mujahid rahimahullah, dua yang menjadi penghalang orang-orang untuk dapat ilmu. Satu malu, dua takabur. Pertama, malu, kedua takabur. Bila ini ada, maka tidak akan dapat ilmu. Jadi hadir rahimahullah, bagaimana para sahabat begitu senangnya mereka mempelajari ilmu. Mereka dakwah juga, jihad juga. Ilmu tidak mereka lupakan. Bahkan di antara mereka datang ke tempat-tempat yang jauh untuk belajar ilmu. Bahkan mereka tidak gengsi-gengsi bertanya pada istri Rasulullah SAW, sejak Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sepupu Rasulullah SAW mau-maunya beliau yang masih keluarga Nabi SAW Alaihi Wasallam datang pada seorang sahabat biasa tidur di depan rumahnya sampai terkena debu Padahal apa sesungguhnya bagi beliau tinggal nyuruh orang itu suruh ke sini? Orang gak akan berani nolak. Beliau sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena beliau yang butuh, beliau yang datang. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah tatkala diminta oleh raja. Aku tidak mau duduk dengan orang-orang biasa begini. Aku ingin kamu datang ke tempatku mengajar aku dan keluargaku. Maka apa kata beliau? Al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Hmm. Jadi beda dengan dakwah. Kalau orang belajar ilmu, orangnya yang datang. Ustaznya yang menunggu. Tapi kalau dakwah, da'inya yang datang. Mat'unya yang didatangi. Kalau ilmu lain lagi. Kalau ilmu muridnya yang datang datang untuk belajar ilmu. Bukan gurunya yang didatangkan, tapi muridnya yang datang pada orang yang punya ilmunya. Maka raja ini memberikan tawaran kedua, ya udah, kalau kamu nggak mau datang ke tempatku untuk mengajar, aku minta kamu untuk membuat masjid khusus untuk keluarga kerajaan. Apa kata beliau? Ilmu ini untuk semua umat. Tidak bisa dihalang-halangi begitu. Kalau mau saya akan ajar kamu duduk di situ, nggak mau nggak apa-apa. Maka gara-gara itu dan hasutan yang lain-lain Imam Bukhari rahimahullah diusir dari <clears throat> daerah itu. Sampai akhirnya beliau meninggal dalam pengasingan. Untuk mempertahankan apa kehormatan ilmu. Dan akhirnya tatkala khalifah tahu tentang perlakuan para Imam Bukhari seperti ini, maka beliau kirim surat pada gubernur yang mengusir Imam Bukhari tadi kamu telah menghina orang yang paling alim seluruh dunia saat ini. Maka dia diturunkan dari jabatannya, dimasukkan dalam penjara, mati dalam penjara. Hadir Rasulullah. Kita datang kepada ulama. Ya, ya memang kita jadi hina karena kita yang datang. Tapi itulah tuntunan para sahabat. Sehingga Ibn Abbas radhiyallahu katakan, Zalil tu taliban fa'ajaz tu matluban. Waktu aku belajar aku hina. Harus datang. Nah, harus datang. Kemudian setelah itu wa'azaz tu matluban. Tatkala aku dicari telah penuh ilmu, aku menjadi mulia orang yang datang padaku. Maka kalau ingin keberkahan kita dapatkan dalam ilmu kita, kita yang datang. <clears throat> Sehebat apapun kita, kita yang datang. Bukan karena kita mungkin, mungkin kita lebih tua, lebih kaya. Kemudian karena ini orang yang berilmu ini usianya jauh di bawah kita, kita panggil sini. Saya perlu pemesan masail. Bukan begitu. Yang perlu yang datang. Beda dengan dakwah. Itu tertib dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Insya Allah. Nah, maka apalagi kalau ada SMS, lebih parah lagi ini. Hadir nah, rahimakumullah. Tapi ilmu kita kita imbangi dengan zikir juga. Hmm. Sehingga ilmu ini tidak membuat kita naik nafsu kita. Kita imbangi dengan zikir. Hadir nah, rahimakumullah. Zikir ini untuk mengingat Allah. Jadi yang dimaksud dengan zikir bukan di lisan kita ini. Yang maksudnya adalah dalam hati kita. Ingat pada Allah. Itu dapatkan bagaimana? Kalau kita niat kembali ke awal tadi, seperti kita sholat khusyuk tadi. Kalau kita niat kita supaya menyelesaikan zikir 100 pagi petang, ya sudah itu selesai selesai aja. Gak akan meningkat ihsan kita. Gak akan bertambah kedekatan kita pada Allah Taala. Pahala dapat, tapi perasaan kita diperhatikan Allah, dilihat Allah, nggak meningkat itu. Makanya kita mulai dari yang ringan ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan tenang duduk istirahat menghadap kiblat selesaikan 100 kali 100 kali bukan sambil ngobrol subhanallah billah oh iya ya ambil aja subhanallah billah kurang dikit lagi oh sudah oh iya ya pak kirim kirim kirim subhanallah oh pas 100 alhamdulillah selesai dikir pagi petang selesainya selesai meningkat pada Allah saja Islam iya. tidak bertambah Selesainya emang selesai. Kalau ditanya secara ukuran manusia, oh istiqomah, zikir kita nggak pernah ketinggalan. Ya, tapi kalau sambil ngobrol, tetap aja istan nggak meningkat. Kalau ada sambilan-sambilan, nggak akan meningkat istan kita. Nah, kita ukur diri kita sekarang ini. Seandainya ini, seandainya kita duduk di kamar sepi, betul-betul sepi di pojok masjid, nggak ada siapa-siapa kita bikin dengan tawajud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. 100 kali, 100 kali, 100 kali. Ambillah kita bacanya agak cepat 10 menit selesai. Misalnya. Itu kira-kira yang ingat pada Allah berapa persennya kira-kira? Ada nggak 50 persennya kira-kira? Nah itu dalam keadaan sepi. Kita duduknya istirahat menghadap kiblat. Untuk dapat ingat pada Allah 50 persen pun susah. Apalagi kalau sambil-sambil berapa persen ingatnya pada Allah ini? Kita luangkan waktu sebentar saja sebelum maghrib hmm. atau setelah asar atau tidak bisa sebelum tidur. Khusus untuk zikir jangan diganggu dengan yang lain-lain. Ini kita latihin. Nanti ditingkatkan lagi, dengan doa-doa masnunah pagi hari, doa-doa masnunah sore hari, doa-doa masnunah, masnunah, masnunah. Subhanallah ini sudah lebih-lebih ini. sudah lebih-lebih. Kita ini nggak nggak muat rasanya dengan doa-doa yang begini banyak. Dan ini doa yang paling hebat doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ahli zikir katakan, sehebat apapun zikir yang kita buat tidak akan melebihi doa masnunah. Sebab kenapa? drama sunnah ini dibacanya dalam keadaan berbeda-beda. Orang dalam keadaan duduk sepi, dia ingat pada Allah, ya itu biasa. Ya. Tapi dalam keadaan dia keluar masuk masjid, keluar masuk pasar, pakai pakaian lepas pakaian, kondisi berbeda-beda, tetap ingat pada Allah, ya itu yang luar biasa. Oh. Hmm, jadi perlu kita latih semuanya dapat hakikat ilmu kita latih, dapat hakikat zikir kita latih. Enggak kita latih, enggak dapat dapat. Enggak pernah ada orang lahir dalam keadaan alim, enggak ada. Lahir bodoh semuanya, belajar jadi alim. Orang khusyuk pun seperti itu. Pada waktu masih kecil enggak ada yang khusyuk, terlatih, terlatih, akhirnya jadi khusyuk zikirnya. Dengan latihan, dengan kesungguhan. Maka kita taklim, kita serius, zikir kita serius. Nanti kita rasakan lezatnya. Hadir Rasulullah, maka amal taklim ini, ini bukan amalan kecil untuk orang-orang baru, bukan. Ini amal para sahabat ini. Maka kita dianjurkan baca hadis tiga kali, diresapi, diresapi. Sehingga membaca hadis tiga, satu hadis tiga kali, itu lebih baik daripada membaca tiga hadis sekali-sekali. Nah, kita taklim misalnya, wah ini biar banyak ini, sekali-sekali tiga hadis dapat. Hmm. Maka itu masih lebih baik lagi kalau satu hadis dari bacanya tiga kali. Lebih baik lagi. Itu disuruh jaga nafsu kita. Kita ini akan ada ta'asur. Tapi yang diinginkan bukan hanya sekedar tahu, tapi ta'asur dalam hati. Masuk dalam hati waktunya amal ingat kita. Insya Allah ya. Perlu latihan semuanya. Mujahadah, mujahadah, itu mujahadah. Untuk naiknya iman dari awal tadi apa? Mujahadah. Ya ini taklim tertib, dikir tertib, mujahadah semua ini. semua ini. Ibarat kita ini sakit, obatnya pahit semua. Ini pahit semua. Hmm. Waktunya taklim khususnya ya, ini bagi orang lama ini nikmat ini khususnya waktu taklim ini. Duduk taklim pahit sekali bagi orang lama. Tapi di situ obatnya. Di situ obatnya. Kita ingin berobat keluar. Kita ingin berobat. Pahit semua tapi baik untuk kita. Makanya kita dianjurkan untuk mengamalkan semua amalan-amalan. Khidmat, akhlak yang baik. Ini kita belajar semuanya. Setelah kita dapat semuanya, insya Allah mudah mengamalkan agama secara sempurna. Hmm, keikhlasan terjaga, tawaduk kita dapatkan. Alhamdulillah. Betapa nikmatnya orang punya sifat-sifat. Sehingga Rasulullah SAW sampaikan, Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatal qa'is qa'im. Atau kamu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dia bisa mencapai derajat orang yang selalu bangun bangun malam dan selalu puasa pada siang hari. Bangun makan eh, malam bangun terus, siang puasa terus. Kalau yang ini nampaknya nggak pernah begitu. Nah, malam juga kadang-kadang aja bangun tahajudnya, siang hari juga Nah, kadang puasa, kadang enggak. Tapi akhlaknya baik. Ini sudah sama derajatnya dengan orang yang puasa terus-terusan, tahajud terus-terusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan, "Ana za'imun bi baydin fi rabdil jannah liman taraka al-mira' wa amkan wa Aku jaminkan sebuah rumah di samping surga bagi orang yang tidak mau berdebat. Walaupun dia benar. Benar itu sudah. Kalau debat dia menang. Tapi dia hindari. Allah Ta'ala sediakan sebuah istana di samping surga. Wa za'imun biwajen fi rabbil jannah. Liman tarakal kadiba wa in kana maziha. Aku menjaminkan menjadi penjamin sebuah istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bergurau. Wa naza'un baitin fi ala jannah liman hasuna khuluquhu dan aku menjaminkan menjadi penjamin sebuah istana di puncak surga bagi orang yang baik akhlaknya. Nah, jelas semua Allah. Yang perlu belajar akhlak siapa? Semuanya perlu belajar semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang ulama, yang awam, yang orang lama, orang baru, perlu belajar semuanya. Makanya kita dalam keluar kita, kalau memang dapat bagian hikmat, kita syukuri ini waktunya belajar. Ini waktunya belajar. Semua tugas kita jalankan. Ini untuk proses perbaikan diri kita. Kita lihat bagaimana tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang badui bertamu ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disiapkan kamar tamu, dijamu, makan. Hmm. Maka malam itu dia makan kekenyangan. Sedangkan pembantu Rasulullah SAW tidak tahu kalau di dalam kamar tamu ada orangnya, maka dikunci dari luar. Misalkan orang badu ini makan kenyang, akhirnya sakit perut nggak bisa keluar tuh. Nah, akhirnya keluar ke sana kemari lari ke sana orang nggak bisa keluar akhirnya berceceran kotorannya dalam kamar tamu. Pagi hari dia mau keluar malunya bukan main gimana ini caranya. Maka diintip begitu Rasulullah sempat para sahabat sholat dan memang sudah dibuka pintunya dari luar langsung dia lari sejauh-jauhnya. Begitu dia jauh dari ruang Rasulullah SAW baru dia ingat pedang saya ketinggalan. Gimana ini? Sedangkan bagi orang Arab, pedang sama dengan nyawa. Tidak bawa pedang sama dengan tidak bawa nyawa. Tapi kalau ini datang, malu taruhannya. Gimana ini? Hadir Rasulullah maka akhirnya dia putuskan saya harus kembali, saya akan ambil. Begitu akan mendesak, ini orang Badui belum Islam waktu itu. Terdengar Rasulullah SAW sedang musyawarah dengan para sahabat. Kata sahabat ya Rasulullah, ini kan kotoran orang tadi biar kami yang bersihkan. Benar, tapi ini rumah saya dan tamunya tamu saya, saya yang bersihkan. Loh, tapi ini kan seorang nabi, kok ini orang ya, ini rumah saya, tamunya tamu saya sendiri, saya yang bersihkan sendiri. Jangan ya Rasulullah engkau terlalu mulia. Akhirnya hampir bertengkar gara-gara pengen membersihkan kotoran ini. Allah. Itu seorang nabi, pimpinan Allah. Nah, Maka perlunya kita belajar khidmat. Dan khidmat ini pun kita lakukan dengan sangat ikhlas. Dengan ikhlas. Sehingga kita dengar cerita masyarakat masing kita, ulama-ulama kita. Mereka khidmat pun dengan sembunyi-sembunyi. Hmm, khidmat pun dengan sembunyi-sembunyi. Sebab walaupun namanya khidmat tidak sembunyi-sembunyi, tidak bisa mengontrol niat, bisa-bisa riak malah. Tuh lihat orang lama juga mau nyapu, pengennya dapat seperti itu. Nah, udah bilang Sehingga masya-masya, ulama-ulama tatkala ingin bersihkan WC mereka malam-malam supaya tidak ketahuan. Hmm, supaya tidak ketahuan. Supaya betul-betul hanya Allah Ta'ala yang tahu. Hmm. Hmm, tidak diberitahukan, tidak disiar-siarkan. Malah disembunyikan. Tapi itulah hadir Allah. bagaimana keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amal apapun yang dilakukan di tempat tersembunyi apapun akan pasti akan keluar di tengah manusia. Akhirnya orang tahu juga bahwa beliau malam-malam bersihkan, keluar saat membersihkan WC sendirian. Sudah suara tentara. Hadirin Allah, maka perlunya kita belajar khidmat. Dan khidmat ini pun dengan ikhlas juga. Sebab semua amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Jangankan amalan khidmat, amalan dakwah, amalan keluar, amalan mati syahid, tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Taala. Seorang baca Al-Quran. Tengah-tengah dia baca Al-Quran ada orang lewat di samping rumahnya. Dia nggak tahu siapa orang ini. Tapi karena ada orang lewat maka dia agak merdukan sedikit suaranya. Waktu baca ayat tadi. Malam harinya dia mimpi ditunjukkan pahala bacaan-bacaan. Maka satu ayat loh, ini kenapa nggak ada pahalanya? Waktu itu kan kamu bacanya, kamu baguskan. Iya, tapi itu ikhlas karena Allah. Cuma saya baguskan dikit karena ada orang lewat. Ya, hapus pahalanya. Dan ini tidak ada yang bisa menilai. Tidak ada ulama, bahkan malaikat pun tidak tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Makanya kalau ingin menilai, nilai diri kita sendiri. Insya Allah. Paling mudah menilai diri kita sendiri sebenarnya. Kita tahu kelemahan kita, tahu niat kita, itu namanya kasyaf. Hmm, itu namanya kasyaf. Wah, ini saya nggak ikhlas ini. Kasyaf berarti udah. Ini akhlak saya masih nggak baik, ini masih sering kabur. Oh, ini kasyaf ini orang ini berarti. Paling nggak usah diberitahukan pada orang. Saya sekarang tahu akhlak saya nggak baik. Oh, enggak. Diadukan kepada siapa? Pada Allah. Ya Allah, akhlak saya masih nggak baik. Ya Allah, perbaiki. Karena katakan kalau ingin cerita keburukan bukan di depan orang. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata Hanzalah radhiyallahu anhu dikatakan nafaqah Hanzalah nafaqah Hanzalah ini juga bisa ditiru oleh sembarang orang. Kalau kita hari ini meniru kata-kata itu mungkin kata-katanya sama tapi niatnya sudah beda mungkin. Gitu. Mungkin orang ini niatnya supaya dianggap imannya hebat seperti Hanzalah. Wah ini, wah ini takut sekali ini pada Allah seperti Hanzalah. Lihat itu sering mengatakan saya munafik, saya munafik. Padahal hatinya niatnya lain. Makanya kata-kata saya ini orang paling lemah, saya ini orang paling bodoh. Itu baik kalau dihadapkan, diucapkan kepada Allah. Nah, kalau diucapkan pada makhluk, apa gunanya? Makhluk yang diadukan gak akan bisa bantu. Kadang-kadang orang yang dengan juga tambah lemah, kita sendiri, yang orang yang mengucap sendiri kadang merasa kabur. Kamu nggak tahu sebenarnya saya ini hebat. Saya ini orang yang kuat dakwahnya. Itu kan pura-pura saya saja. Bisa begitu. Maka yang mengadukan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keikhlasan kita. Kita adukan. Akui kelemahan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini masih sering menipu orang, ya Allah. Masih sering membohongi orang, ya Allah. Saya ini suka berpura-pura depan orang, ya Allah. Dan orang terlalu khusnuzon pada saya misalnya begitu. Insya Allah ya. Dan ini kita sampaikan pada semuanya. Kita keluar dengan Allah SWT. Kita sampaikan ini pada semua orang. Sebab ini bukan tanggung jawab siapa-siapa. Tanggung jawab seluruh orang muslim. Kerja dakwah bukan program dari masyaya, bukan program dari antapani, bukan program kebun jeruk, bukan program Izamudin. Bukan, bukan program jamaah tablik kata orang tua kita di Jakarta, kalau ada yang bilang ini jemaah Tabligh, kasih, kasih tahu jemaah Tabligh sudah bubar. Yang ada siapa? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada namanya jemaah Tabligh. itu. Yang ada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam yang tahu jawab siapa ini dakwah ini? Tanggung jawab umat Islam. Tahu jawab semua orang. Wah ini jemaah tablik datang? Oh, bukan. Saya jemaah Masjid Nurul Yakin. Nah, gitu. Dari mana bawa jamaah tabligh? Bukan. Ini jamaah dari Al-Hidayah. Ini jamaah dari Al-Mufarradin. Dan gitu saja ta'arufnya. Hmm, bukan. Ini kami Pak, jamaah tablik datang ke sini. Oh, enggak ada. Siapa yang angkat jadi anggota jamaah tablik? Enggak ada. Umat Islam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas-tugas semua umat Rasulullah SAW, alaihi wasallam. Bukan tugas satu orang, tugas dua orang. Tugas seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir, tidak ada lagi yang bisa melanjutkan selain umat beliau. Itu kan ulama, bukan semuanya punya tugas. Yang ulama, yang orang awam, semuanya punya tugas untuk menyampaikan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang tahu satu ayat pun diperintahkan untuk menyampaikan. Balighu walau ayat. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Tidak harus jadi ulama dulu, harus jadi alim dulu, hafal Quran dulu. Enggak. Kita tahu kalimat tayyibah, sampaikan kalimat tayyibah. Tahu fadilah sholat, sampaikan fadilah sholat. Dakwah itu begitu mudah. Apa yang kita tahu, sampaikan saja. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan, Rubba muwallagin au amin sam'in. Banyak orang yang diberitahu ternyata lebih paham daripada yang ngasih tahu. Enggak apa-apa, dia lebih alim, enggak apa-apa, kita ajak. Dengan cara yang benar dengan cara yang hikmah, cara yang lemah lembut. Kita banyak doa pada Allah SWT. Jadi hmm. dakwah kita sekarang belum mulai yang sebenarnya dakwah belum mulai. Dakwah yang sebenarnya mulainya nanti kalah dakwah pada orang-orang kafir. Hmm. Sehingga orang kafir mau masuk Islam. Nggak mau masuk Islam bayar jizyah, nggak mau perang. Itu dakwah yang sebenarnya. Sekarang ini kita hanya baru muzakarah saja. Hanya mengingatkan kepada orang-orang muslim bahwa ini adalah tugas kita. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa muttaba'ani. Ana wa muttaba'ani aku dan orang yang mengikuti aku. Semua yang ikut Rasulullah SAW punya tanggung jawab untuk berdakwah. Wah ini gara-gara ulama nggak keluar ini. Akhirnya jadi begini. Oh, jangan salahkan ulama, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan-jangan kita yang salah. Dan memang ternyata begitu. <clears throat> Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tiga golongan yang paling berpengaruh pada maju mundurnya perjuangan agamanya. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Jika tabayya'tum bil aina, bila kalian mulai sibuk berjual beli, wa akhadlum aznabal bakar dan kalian sibuk di belakang ekor-ekor sapi, waraditum bizarak dan kalian rela bersusah payah di tengah sawah, wa jihad dan kalian tinggalkan jihad memperjuangkan agama sallallahu alaikum billah Allah taala akan timpakan kehinaan pada kalian Allah la yanza'u hatta tarji'u dinikum tidak akan dicabut kehinaan sampai kalian kembali pada memperjuangkan agama sehingga kata ulama, tiga golongan yang paling mempengaruhi kemajuan dakwah dan kemundurannya. Bukan ulama, ternyata siapa? Pedagang, petani, peternak. Ini yang paling berpengaruh di masyarakat. Jangan-jangan kita karena sibuk dalam salah satu, kita nggak ada serius, ini jawa yang mundur. Oh, bilang ulama itu bukan. Ini kata Rasulullah SAW begitu. Kebanyakan orang meninggalkan dakwah itu sebabnya salah satu dari tiga ini kata beliau. Sibuk berdagang, sibuk beternak, atau sibuk bertani. Nah, kalau tiga orang yang kembali dakwah betul-betul, maka yang lainnya akan ke bawah insya Allah. Ah. Oh, saya bukan pedagang, bukan petani, bukan peternak, berarti enggak usah dakwah, nggak begitu juga. Semuanya dakwah. Dakwahnya mudah, dakwahnya menyenangkan, dakwahnya dicintai oleh Allah Swt. Orang yang mengajak pada Allah Taala akan dicintai oleh Allah Swt. Hmm. Jangankan bicara, orang baru keluar dari Allah Taala, kemudian pusing kepalanya, dia sabar, maka semua dosanya yang lalu diampuni. Hmm. Udah belum dakwah nih, belum narjib orang belum. Baru keluar pusing kepalanya baru saya izin pusing. Izin boleh, boleh silakan. Udah pusing kepalanya dia sabar ingat pahala Allah. Nah, dia dosanya diampuni. Betapa eh, nikmatnya. Ya Allah. Terkena debu ada pahalanya, kepanasan ada pahalanya, kedinginan ada pahalanya, tersandung ada pahalanya, kena duri ada pahalanya. Keluar dari Allah Ta'ala semuanya ada pahalanya. Kesulitan-kesulitan berpahala semua. Sehingga Abu Darda, sehingga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an tatkala tahu fadilah-fadilah ini, saya beliau berdoa, Ya Allah berikan padaku sakit panas selama-lamanya, tapi jangan sampai tidak bisa memperjuangkan agama. Sehingga semua orang yang selama dengan beliau, loh, kamu kok panas? Ya, saya sakit panas. Saya minta pada Allah supaya saya sakit panas, tapi tidak bisa, tapi tetap bisa memperjuangkan agama. Sehingga beliau tetap mengajar, tetap berzikir, tetap berdakwah, tetap keluar dari Allah Taala dalam keadaan sakit panas seperti itu karena tahu fadilahnya. Jangan kita yang lemah, jangan minta sakit panas. Minta sehat wal afiat aja. Tidak kita sehat aja susah keluar, apalagi sakit. Makanya kita mintanya yang mudah-mudah saja. Ya Allah mudahkan untuk keluar 4 bulan. Ya Allah mudahkan keluar 40 hari. Yang mudah-mudah saja, yang susah nggak usah diminta. Kan mudah insya Allah ya. Mudah saja tinggal gimana? Ya tulis nama, nanti musyawarah gimana caranya. Mudah keluar ini. Jangan yang susah-susah, yang mudah-mudah saja. Hmm. Kan tinggal berdiri, saya siap keluar 4 bulan, kan mudah itu. Mudah nggak berdiri? Mudah. Berdiri mudah, nanti tinggal ke atas tinggal jalan, mudah. Tulis nama, yang mudah juga itu. Dakwah ini mudah sekali. Hmm. nanti ada masalah tinggal musyawarah, tidak musyawarah, tinggal diam diputuskan. Ya, kan mudah juga itu. Mana yang susah? Insya Allah iya. ya. Nah, yang siap 4 bulan insya Allah silahkan.